Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru Kemarin hari Selasa gabung juga radio kita di Cirebon tapi tidak sempat disapa. Saya nggak tahu sekarang gabung apa tidak. Kalau gabung alhamdulillah kita sapa untuk pendengar radio kita di Cirebon kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita jumpa lagi sekarang untuk melanjutkan kitab tentang amalan hati Bahasan kita sudah sampai pada bab takwa. Kita sudah membahas makna takwa baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita sudah membahas takwa di dalam Al-Qur'an. Kita sudah membahas makna takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan kita juga sudah membahas beberapa faidah takwa sampai mencapai 23 poin faidah takwa baik dunia ataupun akhirat. Sekarang kita lanjutkan at-taqwa fis sunnah. Takwa di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sunnah di sini hadis. Maknanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang takwa. Hadis pertama diterima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Kata Nu'man bin Bashir, "Tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi." Faqalat ummi Umrah bintu Rawahah la Allah hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam Afa'alta hadha bi waladika kullihim faqala la qal ittaqullah wa'dilu fi auladikum Kata Nu'man bin Bashir ayahku bersodakoh kepadaku dengan sebagian hartanya. Jadi ayahnya Nu'man bin Bashir ini memberikan sebagian uang. Siapa ayahnya Nu'man bin Bashir? Bashir. Nu'man bin Bashir itu Nu'man anaknya Bashir. Bashir memberi sebagian hartanya kepada Nu'man. Berkatalah ibuku, kata Nu'man. Nama ibuku Umrah binti Rawahah. Saya tanya, siapa suami dari Umrah binti Rawahah? Bashir. Kata sang istri atau ibunya Nu'man, aku tidak rida dengan pemberian ini. Sehingga engkau meminta persaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisi salah gitu ya. Maka berangkatlah bapakku kepada Nabi Alaihi Wasallam. Menceritakan bahwa dia memberikan sebagian hartanya kepada salah satu anaknya, yaitu Nu'man, tidak kepada seluruh anaknya. Ini warisan bukan? Bukan. Ini sodakah, ini hadiah. Boleh seorang ayah memberi hadiah kepada anak-anaknya selama masih hidup. Ayahnya hidup, anaknya hidup, boleh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah engkau melakukan ini kepada semua anakmu? Artinya semuanya dibagi enggak? Atau <coughs> atau hanya Nu'man? Maka Bashir menjawab tidak. Dia tidak melakukan itu kepada semua anaknya, hanya kepada nokman semata. Apa kata Nabi Alaihi sallallahu wasallam? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Dan berbuat adillah kamu terhadap semua anakmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, boleh memberi sedekah kepada anak. Kedua, wajib berbuat adil kepada semua anak. Kalau umpama memberi hadiah berupa uang atau barang atau apapun kepada satu anak, yang lainnya juga harus diberi. Kalau tidak, maka tidak adil Ketidakadilan melahirkan keburukan. Salah satu keburukan yang muncul mungkin timbul apa? Kecemburuan sosial. Saudaranya yang lain cemburu kepada anak yang diistimewakan ini oleh anaknya, oleh bapaknya. Nah, akhirnya timbul sifat dengki kepada anak yang di anak maskan tadi. Akhirnya hubungan antar sesama anak kurang bagus. Salah satu penyebabnya lah ketidakadilan siapa? Ayah kepada anak-anaknya. Berbuat adil. Jadi boleh memberi hadiah kepada anak ketika masih hidup. Adapun kalau hadiah itu diucapkan sekarang tapi diberikan nanti setelah mati, itu namanya apa? Wasiat. Kalau bapak mati, tuh si bungsu kasih rumah yang sedang kita tempati ini umpamanya. Ini wasiat dari ayah. Maka tidak boleh. Nanti tidak boleh dilaksanakan karena wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan la wasiata lil waris. Tidak ada wasiat bagi para ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat bagian dari harta warisan. Boleh wasiat tapi selain ke ahli waris. Boleh ke saudara kerabat dekat tapi bukan ahli waris karena tidak dapat warisan. Boleh ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, ke yayasan dakwah yang dipercaya. Boleh nanti kalau saya mati sepertiga dari harta saya sumbangan sumbangkan ke pesantren. Boleh. Begitu mati maka sepertiganya dulu dipisahkan lalu bayarkan ke atau berikan ke sesuai dengan yang diwasiatkan. Dan wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh si mayit sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ketika di Mekah sakit dengan amat sangat keras. Dilayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, aku mengalami sakit seperti yang kau lihat. Padahal hartaku banyak dan ahli warisku cuma seorang." seorang perempuan, anak perempuan saat, nggak ada yang lain. Boleh nggak tiga per dua dari harta ini saya sodakohkan? Dijawab tidak boleh. <clears throat> Setengah gimana? Tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiga? Asulus sulus kasir sulus kata Nabi SAW. Oh, sepertiga juga cukup banyak. Dibolehkan. Ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya berwasiat melebihi dari sepertiga dari harta yang kita miliki. Kalau umpamanya seorang yang akan mati wasiat setengah dari harta saya sumbangan ke pesantren tidak boleh dilaksanakan tapi laksanakanlah semaksimal yang dibolehkan oleh syariat sepertiga saja. Adapun kalau orang masih hidup. Masih hidup. Sehat, segar bugar, tidak ada tanda-tanda kematian. Lalu dia mensodakohkan seluruh hartanya 100%. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi yang maksimal sepertiga itu kalau orang tersebut sudah diambang kematian. Karena ada hak ahli waris di sana. Tidak boleh umpah dia mau mati sebelum saya mati semua harta saya saya sodakohkan ke pesantren. Tidak boleh dilaksanakan. Karena ada hak ahli waris di sana. Adapun orang yang masih segar bugar, masih bisa berusaha bekerja lagi, maka boleh dia mensodakohkan seluruh hartanya. Ada sahabat yang demikian? Ada. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya jadi memberi hadiah atau sedekah kepada anak-anak ketika ayahnya masih hidup dibolehkan tapi wajib berbuat adil. Ini hadis pertama. Hadis kedua diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zulma." Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kalian terhadap kezaliman sudah kita terangkan bertakwa kepada kezaliman maknanya apa? Sama dengan bertakwa kepada hari kiamat, neraka, fattaqun nar, bahkan kepada Allah. Maknanya apa? Membuat tameng atau perisai antara kita dengan kezaliman. Jangan sampai kita berbuat zalim. Bikin tuh pembatas, pelindung antara kita dengan kezaliman. Caranya gimana? Taat Allah, taat Rasul. Pasti adil. Pasti dia tidak akan zalim. Kalau berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Eh, ittaqu zulma. Makna ittaqu zulma lindungi diri kalian, jauhkan diri kalian dari kezaliman. Karena makna takwa adalah membuat pelindung antara kita dengan kezaliman. Karena apa? Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqusyuhha dan hindarkan dari diri kalian dari sifat syuh apa makna syuh? Asyuh wal bukhlu mal hirs. Dalam kitab Mukhtarus Sihah juga ta'liq Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Sahih Muslim <coughs> asyuh adalah kebakhilan ma'al hirs disertai dengan kesungguh-sungguhan bakhilnya itu benar-benar loh bukan asal-asalan dinasihati, dibujuk, dirayu, bahkan diancam agar ngasih, dia tetap tidak akan ngasih. Lebih baik mati daripada ngasih. Syuh itu puncaknya kebakhilan. Kebakhilan yang paling pekat. Wattaqusyuh Makna ittaqusyuh bertakwalah kepada asyuh hindarkan diri kalian dari sifat syuh dari sifat bakhil fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum karena kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian orang-orang sebelum kaum muslimin zaman dahulu dibinasakan oleh Allah salah satunya karena sifat bakhil ini hamalahum ala an dima'ahum sifat bakhil menyeret mereka menggiring mereka untuk saling menumpahkan darah satu sama lain dan menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan kepada mereka yang haram jadi dianggap halal karena sifat bakhil yang tadinya bersahabat, bersaudara menjadi bermusuhan bahkan saling bunuh karena sifat bakhil ini. Jadi bakhil ini menghancurkan kehidupan manusia. Bakhil ini tidak hanya menghancurkan kehidupan dia di dunia bahkan membinasakan orangnya di akhirat. Salah satu syarat agar kita bisa bahagia dunia akhirat membebaskan diri dari sifat syuh. Kata Allah, "Wa may syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Wa may yuqa, siapa orang yang membersihkan diri dari apa? Syuhha nafsihi sifat bakhil yang ada pada dirinya. Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia baik dunia ataupun akhirat. Allah tidak membatasi bahagia di akhirat saja atau di dunia saja. Mutlak, umum, menunjukkan di semua kehidupan. Kehidupan di dunia dia bahagia, di alam barzakh dia bahagia, di alam akhirat sampai berakhir ke surga dia pun akan bahagia. Syaratnya apa? syaratnya adalah membebaskan diri dari sifat bakhil wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun siapa yang membersihkan diri dari sifat syuh dari sifat bakhil maka dia orang-orang yang akan berbahagia sifat bakhil itu menular mengajak orang untuk bakhil juga, baik langsung atau tidak langsung. Tidak langsung umpama kalau kita punya kawan bakhil, umumnya umumnya kita ingin balas menjadi bakhil juga kepada dia kan gitu ya. Menular secara otomatis. Suatu saat kita kehabisan ongkos, mau pulang jauh. Kawan kita ada banyak uang, kita tahu. Pinjem, pinjem setahu Enak aja, pinjem. Jalan aja sana. Gitu ya. Sakit hati enggak? Sakit hati kita. Udah jalan kaki. Beberapa hari setelah itu kembali keadaan. Kita punya banyak uang, dia habis uangnya. Pinjam ke kita. Umumnya orang apa? dendam, merasain, pinjam dong, enak aja, jalan. Kemarin inget nggak? Saya juga jalan. Nular ya, nular. Secara otomatis. Ya. Nah, itu pertama dan itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Kedua, syuh oleh Al-Qur'an diungkapkan sebagai salah satu di antara bentuk kesombongan di dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan diri, benci Allah. Siapa orang yang sombong? dan membanggakan diri alladzina yabkhalun orang-orang yang bakhil wa ya'muruna an-nasa bil bukhl dan juga memerintahkan orang lain untuk bukhel, untuk bakhil juga. Itu orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pokoknya celaka dunia, celaka akhirat orang yang bakhil. Wajib dihindari, wajib dijauhi. Oleh Rasul SAW dikatakan ittaqu zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqusyuh. Hindarkan oleh kalian kezoliman karena kezolimanlah kegelapan hari kiamat dan hindarkan oleh kalian sikap syuh atau sifat syuh, sifat bakhil karena kebakhilan telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian Kebakilan menyeret kalian untuk saling menumpahkan darah di antara kalian dan menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hindarkan kezaliman, hindarkan kebakilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan lafaz takwa, ittaquz zulma wattaqush syuh. Bertakwalah kalian kepada kedoliman. Bertakwalah kalian kepada kebakilan. Makna bertakwa bikin benteng, pembatas, penghalang antara kita dengan kedoliman dan kebakilan. Ya. Hadis tersebut juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah hadis yang kedua. Ketiga. Hadis ini diterima dari Andi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara nas fata'awwadha minha wa ashaha biwajhi thalatha marrat thumma qala ittaqun nar walau bisyiqqi thamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah Kata Nabi eh, kata Adi bin Hatim Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakaran nar. Nabi menceritakan tentang neraka. Fata'awwadha minha lalu beliau berta'awudz kepada Allah dari neraka. Dengan mengatakan Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah sungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari api neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nar." Ittaqu bertakwalah kamu kepada neraka. Ada ayat yang berbunyi fattaqun nar ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Bertakwalah kalian kepada neraka. Makna bertakwa kepada neraka sudah kita jelaskan buat tameng pelindung antara kita dengan neraka. Apa tamengnya? Bukan besi, bukan benteng dari baja, tapi tamengnya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Ah, hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Fattakun nar walau bisyikki tamrah bertakwalah kalian kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Syiq Manasyik itu kalau satu buah kurma dibagi dua, dipotongkan. Dibelah dibagi dua. Bijinya mangganya ada susah. Nah sebelahnya itu disebut satu syek. Bertakwalah kalian kepada neraka. Hindarkan diri kalian dari neraka. Walaupun hanya dengan sepotong kurma, sebelah kurma. Syik itu satu kurma dibagi dua Maknanya walaupun dengan bersodakoh dengan harga yang sekecil itu. Saya yakin sepotong kurma atau satu kurma dibagi dua. Harganya kalau dirupiahkan gak akan ada seribunya. Murah, meriah. Tapi itu bisa menjadi penyelamat seseorang dari api neraka dengan cara disodakohkan secara ikhlas dalam kondisi ketika sepotong kurma itu sedang dibutuhkan oleh seseorang. Umpamanya orang hanya punya dua buah kurma. Ya. Untuk apa? Untuk dia buka sahur satu, buka satu nanti. Dia mau saum sunnah umpamanya. Sangat berharga dan tidak memiliki makanan lain. Datang orang kelaparan. Maka melihat begitu kita ambil sepotong tak diberikan. Itu nilainya gede dibanding orang punya uang ratusan juta bersodakoh dengan uang satu juta. Kalau dari segi nilai gede satu juta daripada sepotong kurma ya. Tapi dilihat dari pengorbanan orang yang memberi jauh lebih gede yang memberi sepotong kurma tadi. Itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Fa'ilam tajidu kalau kamu tidak memiliki sepotong kurma pun. Kerek benar-benar. Ya. Benar-benar tidak memiliki apapun. Kerek itu bukan daging kere ya, kere wedan. Kere itu dalam bahasa Sunda disebut liek ragap taya. Tulis itu. Liek ragap taya itu artinya apa? Tidak memiliki apapun. Ngaliak itu menoleh ke sana kemari di dalam rumah nggak ada apapun. Ragap, ragap itu meraba-raba ada apa? Nggak ada apa-apa. Lihat melirik ke sana kemari nggak ada apa-apa. Ragap artinya meraba-raba tubuh kita di saku kita barangkali ada yang keselap-keselip uang satu rupiah mah ternyata tidak ada juga. Nggak punya apa-apa. Bahasa gaulnya tadi bahasa alanya kere. Kalau kamu kere, kamu tidak memiliki apa-apa, fabi kalimatin thayyibah maka dengan perkataan yang baik. Perkataan baik itu bisa menyelamatkan dari api neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap enteng loh. Bisa dijadikan uh, bisa menyelamatkan dari api neraka, bisa juga menjerumuskan ke dalam api neraka. Itu perkataan. Yang baik bisa menyelamatkan dari neraka. Perkataan yang buruk bisa apa? Menjerumuskan ke dalam neraka. Maka na yu'minu wal yamil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Walaupun kecil hanya perkataan yang baik satu kata tapi baik efeknya luar biasa dahsyat loh. Nabi SAW sampai menyatakan apabila dalam genggaman tangan seseorang ya tergenggam seluruh kekayaan langit dan bumi Kekayaan langit dan bumi eh, dimiliki oleh dia. Lalu dengan semua itu dia mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma satu kalimat enteng. Ringan, gratis. Tidak perlu tenaga, tidak perlu kuota, tidak perlu pulsa, tidak perlu sinyal. Tidak sampai kita ngos-ngosan, tidak sampai keringetan enteng. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi wasallam niscaya ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang tergenggam di kedua tangannya. Satu kalimat Alhamdulillah jauh lebih berharga daripada harta selangit dan sebumi. Lalu Imam Ibnu Kathir setelah mengutip dalil atau hadis tadi menyatakan, هذا تصديقا لقول الله عز وجل وإن والباقيات الصالحات khairun dan keabadian amal soleh itu jauh lebih baik. Ucapan alhamdulillah yang satu kalimat tadi sampai itu ke akhirat tuh. Itu akan abadi balasannya sedangkan dunia dan isinya akan apa? musnah, akan binasa, akan hancur, akan hilang kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini akan binasa, akan hancur, akan musnah. Akan ada batasnya. Kalau toh alam dunia ini masih agak lama waktunya, kitanya yang terbatas waktunya, paling berapa puluh tahun. Ya lagi ternikmati. Tapi keabadian pahala dari ucapan Alhamdulillah ini jauh lebih abadi sampai ke akhirat. Jadi satu ucapan yang baik itu luar biasa. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُولُ قَوْلًا sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah akan mensolehkan amal-amalmu, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Kalau ucapan yang baik itulah yang keluar dari mulut kita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menganggap agung satu perbuatan yang dianggap enteng kecil karena keagungan nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti umpamanya memberi sepotong kurma. Jangan dilihat kurmanya, tapi lihat amalan sodakoh dengan kurma tersebut. Sodakohnya itu agung. Walaupun hanya dengan kata-kata yang baik, kata-katanya pendek, tapi nilai yang terkandung di dalamnya itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Hadis tersebut juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis berikutnya yang keempat diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Faqal taqwallah wa husnul khuluq. Wasuila an aksari mayud khilun nasan nara fakal alfam wal faraj. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Apa sih penyebab yang paling banyak? Kan penyebab orang masuk surga banyak ya. Ada orang masuk surga karena sholatnya karena saumnya, karena jihadnya, karena infak sodakohnya. Nah sekarang orang masuk surga kebanyakan itu karena apa? Penyebabnya apa? Dijawab oleh Nabi Alaihissalam karena dua. takwa Allah husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik itu bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Bagaimana kalau orang ibadahnya pas-pasan? Hanya yang fardu. Hanya yang wajib. Yang sunnahnya ditinggalkan. Tahajud tidak. Rawatib tidak. ya Hanya yang fardu. Tapi akhlaknya mulia. Baik, bagus. Kenapa dia bisa masuk surga? Karena akhlak yang baik melahirkan pahala sebanding dengan pahala orang yang tahajud tiap malam dan siangnya saum sunat terus-terusan. Bayangkan kalau ada seseorang tiap malam bangun tahajud secara ikhlas dan khusyuk, esok siangnya saum sunnah. Malamnya ibadah, siangnya ibadah. Malamnya melakukan ibadah terbaik di malam hari yaitu tahajud dan siangnya melakukan ibadah terbaik di siang hari yaitu saum. Tiap hari itu begitu, bayangkan. Pasti besar pahalanya enggak? Iya. Kalau ada orang yang kayak begitu sekarang kita memiliki dugaan besar nih orang soleh dan pisurga calon-calon ahli surga kan gitu ya pahala segede itu oleh orang mukmin bisa diraih karena kebaikan akhlaknya dalam beberapa hadis dengan lafad yang berbeda tapi beberapa hadis tadi minimal dua yang satu diantaranya sahih Nabi SAW menyatakan Innal mu'mina Bihusni khuluqihi Yudriku darajat, darajatal qawwamas suwam nah, Bayangkan Innal mu'mina sesungguhnya seorang mukmin Dalam riwayat lain Al mu'minul Muksin Disebutkan begitu atau dalam riwayat al-mu'minul musaddad. Ada tiga lafaz. Ada mu'min saja, ada mukmil muksid, ada mukmil ada mukmil musaddad. Makna mukmil muksid artinya yang simpel. Simpel itu yang hanya terbatas mengamalkan amalan yang wajib. Yang sunnah sering ditinggalkan. Musaddad juga sama maknanya begitu. Innal mu'min al-muqsid al-musaddad bi husni khuluqihi sesungguhnya seorang mukmin yang musaddad yang hanya membatasi diri dengan amal-amal yang fardu saja dengan kebaikan akhlaknya dengan kemuliaan akhlaknya la yudriku benar-benar dia memperoleh mendapatkan darajat as sawamal qawwam dia akan memperoleh derajat, mana derajat kata Imam Ibn Hajar, pahala. Sebab Allah dalam Al-Quran mengungkapkan derajat dengan makna pahala. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina aman walladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat itu pahala. Lianna raf'atat darajat likasratit thawab. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Darajat as-sawwam al-qawwam. Seorang mumin dengan kemuliaan akhlaknya akan mampu meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam bentuk segat mubalaghah dari saim. Apa makna saim? Orang yang saum. Tapi saumnya tuh kalau terus-terusan dengan saum yang berkualitas dan berkuantitas. Orangnya disebut sawam. Qaim orang yang sholat malam. Sekali dua kali. Kalau sholat malamnya terus-terusan rajin. Tidak pernah berhenti dan kualitas di salat malamnya itu bagus. Disebut qawam. Nabi SAW menyatakan al-mu'minul musaddadu la yudriku bi husni khuluqihi darajatas suwamal qawwam darajatas suwamil qawwam sesungguhnya seorang mukmin yang musaddad musaddad itu tadi yang simple yang hanya membatasi dengan amalan-amalan yang wajib dengan kemuliaan akhlaknya dia mampu meraih pahala orang yang tahajud terus-terusan di malam hari dan saum terus-terusan di siang hari. Oh ternyata apa? Ternyata pahala dari akhlak itu luar biasa besar. Sebanding dengan tahajud di malam hari dan saum di siang hari dengan tahajud dan saum yang berkualitas dan terus menerus. Makanya jangan anggap remeh akhlak. Itu yang menjadi penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Itu pertama. Kedua, nanti kan amal amalan kita pahala dan dosa diapakan di akhirat ditimbang. Fa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazina fa ummu awiyah. Ditimbang tuh. Salat kita itu kalau ditimbang belum tentu ada bobotnya loh ya. Mungkin kurang khusyuk, itu jelas. Kadang ada kurang ikhlas gitu ya. Kadang kurang benar gerakan-gerakan anggota badannya selama sholat. Kadang kurang benar zikir atau doa yang kita baca dalam sholat. Ah macam-macam. Belum dari segi waktu. Kalau sholat kita ditimbang belum tentu bobotnya berat. Tapi ada satu amalan yang kelihatannya enteng. Tapi ketika ditimbang beratnya luar biasa. Apakah itu akhlak? Akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat. Indallahi yaumal qiyamah di sisi Allah pada hari kiamat indal mizan dalam timbangan min husnil khuluq daripada akhlak yang baik. Akhlak yang terbaik mengakibatkan timbangan amal kebaikannya begitu sangat-sangat-sangat berat. Makanya begitu ditimbang itu lebih berat kepada amal yang baik kena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia ke surga. Karena berat timbangan amal kebaikan. Salah satu yang membuat timbangan amal kebaikan itu berat adalah apa tadi? Akhlak. Makanya ketika Nabi Alaih salatu wasallam ditanya apa sih penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga? Kata beliau dua, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebaliknya Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Beliau pun ditanya penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Penyebab orang masuk neraka kan banyak selain syirik, kufur, bidah, maksiat ya. Apalagi ya banyaklah. Kalau para wanita penyebab terbanyaknya apa coba? Ngangkrang ke suami. Tahu ngangkrang? Nusyuz. Berani, menantang, menyakiti suami. Hati-hati akhwat. Nabi sallallahu alaihi menyatakan, "Kaifa anti lahu?" Ketika bertanya kepada seorang wanita, "Kamu sudah punya suami ya? Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Dia menyatakan nggak ada satupun perintah suami kecuali pasti saya laksanakan kecuali yang saya tidak mampu melakukannya. Kata beliau, "Fandur fanduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maknanya sikapmu kepada suamimu menjadi penyebab kau masuk surga atau masuk neraka. Walaupun ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya luar biasa hebat, tapi suaminya tidak begitu dihargai. Dia abai terhadap kewajiban kepada suami. Dia sering membuat suaminya marah, murka karena kecewa dengan sikap istri. Itu pahala sholat itu dihapus itu. Pernah kan saya kemukakan satu hadis salah satu la turfa'u salatuhum min ru'usim ila shidr ila shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali cuma sejengkal. Udah, sejengkal <laughs> mentok tuh nggak bisa naik lagi ke atas. Maknanya nggak diterima. Kalau karena yang yang naik ke atas <coughs> Yang diterima itu pahala itu naik ke atas terus menembus langit pertama, kedua sampai ke sampai kepada Allah Azza wa Itu yang diterima. Ini cuma sejengkal udah mentok alias ditolak. Salat tiga orang. Pertama, rajulun amma Kauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang pemimpin. Karena kezaliman pasiyah pemimpin nggak adil terhadap rakyatnya. Zalim kepada rakyatnya. Rakyatnya membenci itu sholatnya itu nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla Kedua, nah ini yang berkaitan dengan ahwat. Wa mra'atun batat wa zawjuha anha syakhitah. Seorang wanita yang tidur di malam hari atau melewatkan waktu malam dalam keadaan suaminya murka kepada dia, suaminya marah, suaminya kesal, apapun penyebabnya. Pastikan ahwat bahwa suami tidur dalam keadaan dia rilok terhadap istrinya. Selain nanti Allah dan para malaikat melaknat sampai subuh tuh sholatnya juga nggak akan diterima. Dan yang ketiga dua orang yang bermusuhan di antara dua orang muslim uh, karena apapun penyebabnya sampai kedua-duanya akur lagi. Selama bermusuhan selama itu sholatnya nggak diterima oleh Allah Azza wajalla. Nah, jadi banyak sekali penyebab orang masuk neraka. Ditanya penyebab terbanyak orang masuk neraka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi dua, al-fam wal faraj tuh. Pertama mulut, kedua faraj. Mana yang lebih banyak orang terjerumus ke dalam penyimpangan antara dua ini? Faraj apa mulut? Mulut. Kalau umpamanya kita ngaji terus ya, punya berpakaian syar'i ikhwan ataupun akhwat ya. Nyaris alias hampir tidak mungkin terjerumus ke dalam penyimpangan faraj dalam bentuk zina umpawaliyadzubillah. Nyaris mungkin satu dua ada di antara 100 juta lah. <laughs> Tapi ini mulut ini nih, mulut Jangankan orang awam, orang berilmu pun bisa terjerumus dalam dosa disebabkan karena mulut. Satu bentuk yang kecil tetapi efeknya luar biasa besar. Ini mulut nih. Dari mulut bisa lahir perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, apalagi maksiat dalam bentuk dusta, dalam bentuk gibah dalam bentuk menghina ataupun mencela, dalam bentuk memfitnah, di dalam bentuk menuduh dan seterusnya. Itu mulut tuh. Kalau mulut yang mengakibatkan perbuatan syirik ya bisa bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa ya, mengatakan kata-kata kufur dan seterusnya ya. Nah, mulut dan faraj adalah penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan berkata Imam At-Tirmidzi, "Hadza haditsun sahihun gharibun." Hadis ini adalah hadis yang sahih dan gharib. Sahih kita tahu sering, gharib mananya hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi di setiap tabaqat atau generasi para perawi. Salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad ada tiga, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya satu perawi. Kalau oleh dua orang perawi disebut dengan hadis aziz, lebih bagus. Kalau tiga orang lebih yang tidak sampai kepada derajat mutawatir disebut dengan hadis yang masyur. Tiga jenis hadis ini bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa palsu. Nah, tapi yang kita kemukakan di sini hadis ini memang gharib tapi sanadnya sahih. Hadis kelima diterima dari Sa'an bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Berkata Sa'an bin Abi Waqqas, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang memiliki tiga sifat. Pertama taqi. Taqi itu takwa. Mana takwalah selalu menjaga diri dari dosa, dari maksiat, dari murka Allah Azza wa Yang kedua al-ghani. Maksud ghani bukan kaya harta, tapi karya jiwa. Innamal ghani, innamal ghina gina, gina nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan jiwa. Maknanya apa ghani? Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Artinya Allah tidak membutuhkan apapun dari alam ini. Ghani ini selalu merasa cukup. Tidak pernah meminta kepada orang. Walaupun yang dia miliki sedikit, yang dimiliki oleh orang banyak melimpah, tapi dia merasa cukup dengan itu. Orang Sunda bilang, saeutik mahi teruskan Saatik mahi loba beak bukan Saatik mahi loba nyisa sedikit cukup kalau banyak nyisa ada untuk infak sodako atau memberi kepada orang lain orang itu orang yang gani nggak membutuhkan bantuan orang lain Allah mencintai seorang hamba yang taqi, ghani dan khafi. Khafi ini maknanya adalah ngumpet. Nyumput. Mana ngumpet? Nyumput itu maknanya menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang dia lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keikhlasan Amat sangat mungkin orang ketika berbuat niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan pujian manusia. Tapi ketika orang melihat dan tahu lalu memuji ada muncul kebanggaan. Kamu tuh hebat banget. Ih, saya teh Nah, gitu akhirnya. Ya. Bisa terhapus itu amalan kebaikannya. Untuk memunculkan mood berbuat kebaikan itu nggak gampang. Susah. Setelah mood muncul, untuk melaksanakan kebaikan itu dengan cara yang berkualitas juga gak gampang, susah. Setelah beres itu amal baik, amal soleh dilakukan secara berkualitas menjaga agar itu dilakukan ikhlas tidak ria, tidak sumah itu susah. Kadang-kadang amal solehnya dilakukan kemarin, dua hari yang lalu atau minggu yang lalu, disebar-sebarkannya sekarang. Karena salah gaul. Kita cerita seminggu yang lalu ya ketika saya sedih, Malam-malam saya bangun wudhu, tahajud, luar biasa nikmat. Saya sampai nangis loh. Saya mulai jam 1. Begitu saya sadar, aduh sudah jam 4, 3 jam gak kerasa itu tahajud. Nikmat luar biasa. Itu sering saya begitu. <laughs> Ah, umpamanya ya. Itu terhapus itu tahajudnya itu. Apalagi dibikin status di Facebook. Dengan cara umpamanya mengingat memori keindahan berkholwat dengan yang maha kuasa. <laughs> Luar biasa ya. Ditulis seluruh perasaannya dia ungkapkan saat itu. Selesai nulis hapus sudah pahalanya. Karena dia menginginkan selain ridha Allah Azza wa menginginkan penilaian manusia, komentar manusia, apresiasi manusia balasan dari manusia. Allah Azza berlepas diri ana agnas syuraka anis syirki faman amala amilan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu syirkau. syirkahu Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Disebut oleh Allah dengan perbuatan syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena dia menduakan Allah, Meniatkan ibadah itu untuk Allah, meniatkan juga ibadah itu untuk pujian manusia. Syirik dalam hal niat. Dihapus. Nah, makanya pas ada orang yang menyembunyikan kebaikan dan amal solehnya karena tidak ingin dipuji oleh orang, murni hanya ingin dipuji oleh Allah, Allah cinta kepada orang seperti ini. Allah suka. Jadi tiga sifat yang dimiliki oleh seorang yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah adalah takwa, ghani dan khafi, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada penjelasan khafi yang lain yang diterangkan oleh muallif dalam kitabnya ini. Al-khafiyu wa ma'nahu Al-khamilul munqatiu ilal ibadah wal istighal bi umuri nafsi. Makna khafi adalah orang yang fokus terus-menerus untuk beribadah kepada Allah dan orang itu menyibukkan diri hanya dengan kepentingan dirinya kepada Allah Subhanahu wa dia fokus dalam beribadah dan tidak terabaikan oleh urusan yang lainnya. Inilah hadis-hadis dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan atau yang apa namanya menerangkan tentang takwa. Kadang-kadang takwa tersebut diperintahkan oleh Nabi Sallallahu dengan nada perintah. Kadang-kadang Ketakwaan itu ditujukan kepada Allah, kadang ditujukan kepada neraka, kadang ditujukan kepada amalan yang menyebabkan turunnya azab seperti kezoliman dan semuanya itu maknanya sama. Makna ketakwaan kepada apapun adalah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan lima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa. Ayat sudah, hadis sudah, tinggal apa? Per perkataan para sahabat tentang takwa. Ingat bahwa para sahabat dan para ulama ketika berbicara sesuatu tentang agama, Isi pembicaranya adalah hasil dari ibadah. Pengalaman spiritual dia. Makanya ucapannya berbobot dan menjadi rujukan bagi orang-orang yang setelahnya termasuk juga penjelasan mereka tentang takwa. Kita akan memperoleh penjelasan yang berbeda-beda, gambaran yang beragam tanpa saling bertolak belakang dari segi makna satu dengan yang lainnya. Tapi selaras. Apa sajakah penjelasan para sahabat tentang takwa? Pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perkataan Umar ini kita bahas nanti minggu depan. Sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab dan kertas pertanyaan di meja saya sudah sangat banyak belum tentu terbahas semua karena terbatasnya waktu ya Wassalamu'alaikum ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Ustaz wa fika barakallah. Mohon dijelaskan hikmah dari hadis bahwa seorang masuki surga sesungguhnya bukan karena amalan akan tapi kan Rahman dan Rahim ya Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan dari Abu Fairus di Bekasi. Lewat streaming mungkin ya. Baik, barakallahu fikum. Betul ada hadis bahwa seseorang tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasul? Ya, aku juga. Bayangkan Nabi SAW ibadahnya sehebat itu, tapi amalan yang sehebat itu pun nggak layak ya dibalas dengan surga. Jadi kalau masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kenapa? Karena antara balasan surga dengan amalan manusia itu jauh tidak seimbang. Surga itu agung, gak ada bandingannya dengan di alam dunia ini. Sama dengan begini. Sama dengan begini. Saya punya rumah, di rumah saya di depannya ada teras ukuran 2 kali 3. Lalu saya bilang ke kawan saya, ke sahabat saya, tolong sapu tuh. Disapu. Setelah dipasapu dikasih balasan 10 miliar rupiah. Sebanding nggak 10 miliar dengan pekerjaan nyapu lantai ukuran 2 kali 3? Ya sebanding, ya. Itu tidak sesuai cuma nyapu ada semenit dua menit ya. Tapi balasannya sampai 10 miliar dolar lagi. Maka orang-orang mengatakan itu mah 10 miliar, miliar mah bukan up upah balasan baginya pun dan tidak sebanding. Itu mah mungkin saja si pemilik uang itu ingin ngasih karena sayangnya, karena kasihannya kepada orang itu gitu ya. Nah, agar tidak terlalu gratis-gratis ting dikasih amalan yang enteng lalu dikasih 10 miliar dolar. Itu sebagai gambaran. Surga itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Amalan manusia sehebat apapun nggak layak dikasih surga. Jadi kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam surga bukan karena amalan orang itu, tapi karena rahmat dari Allah SWT. Ah, cuma rahmat Allah tidak mungkin diraih dengan kedurhakaan. Rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak tunduk, patuh, taat kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah hanya Allah berikan kepada orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kalau ada orang seperti itu Allah bakal cinta kepada dia, bakal sayang kepada dia. Akhirnya Allah turunkan rahmatnya. Salah satu di antara rahmat Allah adalah masukkan, dimasukkanlah orang itu ke dalam surga. Ya. Itu penjelasannya wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan Ustaz dari pendengar Radio Roja Bandung. Bismillah, Ustaz, kalau suami sering membuat kesal istri, apa yang sebaiknya istri lakukan? Syukran jazakumullahu khair. Ini curhat bukan nanya. Kalau suami sering melakukan kesalahan ke istri, apa yang harus dilakukan? Pertama, definisi salah menurut istri itu belum tentu salah menurut suami atau salah menurut syar'i. Ya. Harus dilihat kasusnya. Sebab ada seorang istri yang curhat kepada saya, Ustaz saya didolimi oleh suami. Gimana di doliminya Suami itu tidak terbuka tentang keuangan. Saya tahu uangnya e, gajinya gede, tapi saya nggak tahu nggak pernah diberitahu. Terus saya tanya, terus e, suka ngasih nafkah nggak? Ya suka, cukup nggak? Ya lebih. Kalau minta sesuatu ke suami dikasih nggak? Ya dikasih. Terus kedolimannya di mana tuh? <laughs> Ya dia nggak terbuka berapa gaji dia. Yang diberikan suami ke ibu selama ini kira-kira rata-rata berapa? Nggak banyak, paling 30 juta. Ulu-ulu 30 <laughs> juta. Menurut istri itu zalim hanya karena tidak memberitahu. Salah. Ya. Saya bilang itu di mana letak kezalimannya? Semua hak istri dan keluarga dipenuhi. Kalau itu tidak terbuka, husnudon ke suami. Karena apa? Suami mungkin ingin sodakoh ini infak tanpa diketahui oleh siapapun. Termasuk istrinya. Sampai dikatakan di dalam hadis salah satu orang yang akan dinaungi di hari kiamat di bawah naungan aras adalah orang yang sodakoh sambil bersembunyi hatta la ta'lama ma tungfiqu yaminuh Ah, hatta la ta'lama shimaluhu matungfiqu yaminuhu sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan saking ikhlasnya nggak ingin diketahui oleh siapapun tangan kirinya enggak nggak tahu apalagi orang lain termasuk istrinya orang tuanya anaknya sahabatnya nggak perlu tahu untuk menjaga keikhlasan karena kalau diberitahukan ke istri Mungkin istri akan mengatakan, oh si papa hebat tuh, saya mau makin cinta. Ih saya tehat. Bisa bangga nanti, bisa apa? Ria, sum'ah, takabur yang sejenis itu. Makanya dalam rangka e, menjaga kerahasiaan, keikhlasan dia gak kasih tahu termasuk case-nya. Berapa dia kasih ke e, orang tuanya, ke saudaranya, ke sahabatnya atau orang-orang yang memang mungkin butuh bantuan dia, ya. Tapi istri dan anak-anaknya nomor satukan, jelas. Itu bukanlah sebuah kezaliman, ya. Jadi pertanyaan tadi tidak spesifik. Sekarang anggap saja benar-benar suami melakukan banyak kesalahan ke istri. Apa yang harus dilakukan ke istri? Pertama sabar. Sabar. Yang kedua tetap tunaikan hak-hak suami atas istrinya alias kewajiban istri kepada suami. Yang ketiga, ketiga. Coba introspeksi atau telaah sumber penyebab kesalahan suami. Mungkin enggak kesalahan suami itu bersumber dari kekeliruan atau kelalaian istri sangat mungkin. Umpamanya contohnya, contohnya. Salah satu kesalahan suami adalah jarang pulang. Tapi enggak tahu alasannya. Atau pulang larut malam, jam 1, jam 2 baru pulang. Padahal dari kantornya mungkin jam 5. Selalu-selalu begitu. Mungkin main, ya mungkin main-main kemana-mana entah ya. Mungkin masjid, mungkin. Itu kesalahan suami. Coba tanya penyebab, kenapa begitu? Mungkin suami gak betah di rumah. Mungkin sikap istri yang begitu datang baru capek nih. Lapar, masih pusing, capek, belum dibuka sepatu. Istri sudah mengeluh. Mengeluhkan tentang anak-anak yang nakal. Mengeluhkan tentang keluhan dirinya. Aduh pusing, aduh sakit perut, aduh ini, atau itu. Bukannya menyediakan makan minum atau menyambut suami. Tapi menyambut dengan keluhan. Mungkin begitu masuk rumah. Pabalatak di rumah. Bro di juru bro di pantau ngalayah. Di tengah imam apa? Kotoran, sampah. Pakaian kotor, gelas-gelas kotor, ya. Pingin minum, mah pingin uh, minum. Sebentar lagi tanggung nih akhirnya bawa sendiri. Mana gelasnya nggak ada yang bersih? Kotor semua, wah. Bagaimana suami bisa betah di rumah yang seperti itu? Aduh kata istri kata suaminya kaduhung balik. Apa kaduhung itu? Sah, menyesal saya pulang. Lebih betah di kantor, lebih betah di luar, lebih betah di jalan daripada di rumah. Coba introspeksi seperti itu, ya. Setelah apa penyebab dari kesalahan suami kepada istri, lalu memulailah perbaiki dari sana. Ini salah satu contoh yang ekstrim mungkin ya, yang terlalu e, membela suami dan menyudutkan sang istri. Tapi mungkin saja ini yang terjadi. Cari yang lain yang juga mungkin bermuara pada kesalahan istri. Sekarang anggaplah istri nggak salah, suami yang murni salah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama coba lihat siapa yang membuat suami melakukan kesalahan itu. Yang mengatur kesalahan suami membuat istri sedih, sumpek, kesel dan yang sejenisnya. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi siksaan bagi sang istri. Nah, mintalah kepada Allah dengan bertakarub kepadanya. Ya. Makanya Syaikhul al ini sering saya ungkapkan mengatakan kalau kita ada masalah yang berkaitan dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun, solusi pertama adalah takwa kepada Allah. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kadang-kadang kata Syekh Utsaimin, karena kelalaian kita, Allah ingin menghukum kita dengan memberi masalah dari orang-orang terdekat, dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari orang tuanya, dari tetangganya, dari siapa saja. Allah berikan masalah. Maka setelah berikan masalah kita sumpek, kita menjerit lalu memohon kepada Allah. Allah ingin orang itu dekat kembali. Setelah orang itu berdoa, mendekat lagi, nangis lagi di malam hari kepada Allah Azza wa Jalla, Allah rubah lagi hati orang-orang yang bermasalah tadi menjadi baik lagi. Jadi Allah yang maha mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk karakter, termasuk juga perbuatan manusia. Makanya kalau ada masalah apapun yang pertama pertamalah takarub kepada Allah. Termasuk dari musuh-musuh dakwah. Kalau umpamanya, kalau umpamanya nih, dakwah kata kita ditentang. Yang pertama adalah takarub kepada Allah. Sebelum mengeluh kepada manusia, sebelum minta bantuan kepada manusia, ini tuntunan dari Allah. Allah berfirman, kepada Nabi selesai ketika Nabi dahulu ditentang dakwahnya, dihina, dicela, diomongin, dituduh ini, dituduh itu sumpek hati beliau Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbihim wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu ayatnya tertulis tuh di sana tuh ya di depan itu tuh kelihatan tuh itu apa tulisan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya Ayat sebelumnya walaqad na'lamu annaka yadhiku bima sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami tahu bahwa hatimu itu sumpek sempit mendengar omongan mereka, mendengar ocehan mereka. Kata Allah fasabbih bihamdi rabbika bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu Wakum minas sajidin dan sujud jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian kepada kamu. Ya. Jadi ketika ada masalah Allah menyuruh tasbih, tahmid, sujud, taqarrub kepada Allah. Nanti Allah yang berikan solusi sesuai dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Jadi kalau istri melihat suami berbuat salah ya dan setelah di introspeksi nggak ada kesalahan dari pihak istri murni ini mah karena kedurhakaan suami kepada Allah akhirnya menyakiti istrinya maka coba istri bertakarub kepada Allah azza wajalla minta agar hati suaminya dirubah dari buruk menjadi baik ya dengan tetap melaksanakan kewajiban dia sebagai istri. Coba juga ajak suami ke pengajian. Pak mumpung libur kita ngaji yuk Atau antar saya ngaji Bapak tunggu di luar saja sambil mendengarkan Luar masjid gitu ya Awalnya begitu lama-lama masuk masjid Nanti hidayah Allah turun ya itu beberapa di antara solusi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ada yang bertanya tentang kucing. Apakah kalau kita hendak melamar akhwat, hmm, dengar nih akhwat, yang tidak dianggap anak oleh ayahnya, maka pada siapa kita bisa melamarnya? Hmm. Ahwat itu tidak dianggap anak oleh ayahnya. Mungkin karena kesalahan. Tergantung ya, tergantung. Kalau ayah tidak mengap anak kepada anaknya itu karena kedurhakaan si anak, jangan lama rahwat itu. Suruh taubat dulu, perbaiki dulu hubungan dengan orang tua ya, kalau karena begitu. Kecuali kalau karena kedurhakaan ayahnya. Ayahnya tidak setuju anaknya memakai jilbab syar'i umpamanya. Ayahnya ingin anaknya ini menjadi anak gaul yang modis. Pakai you can see gitu ya. Tapi anaknya kekeh memakai jilbab syar'i. Lalu ayahnya marah dan tidak menganggap anak. Kalau kamu begitu, kamu bukan anak saya lagi umpamanya ya. Selamatkan ahwat seperti itu. Kemana melamarnya? Ya ke ayahnya, ke ayahnya ibunya. Ayahnya insya Allah kalau anaknya, anak kandungnya dilamar pasti senang walaupun dia kecewa kepada anaknya. Itu yang pertama. Kalau ayahnya itu mah bukan anak saya lagi terserah. Cari walinya yang lain. Tanya ke ibunya kepada siapa lagi saya harus bilang. Tanya ke pamannya, adik dari ayahnya, kakak dari ayahnya. Pokoknya kerabatnya yang bisa menjadi walinya. Kalau nanti semuanya enggak mau jadi walinya, nanti KUA yang akan memutuskan. Ya, KUA nanti akan mengambil, memanggil si ayah atas nama negara, ya, atas nama pemerintah. Mohon maaf pertanyaan masih sangat banyak tapi waktu yang kita miliki sangat terbatas. Kita cukupkan sampai di sini dulu persiapan wudhu dan lain-lain. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.